Siapa tokoh Hasan al-Banna? Hasan al Banna adalah seorang muslim mujahid. Satu manusia yang merupakan satu umat. Dia mempunyai kader-kader dari ikhwanul muslimin. Dia termasuk tokoh internasional muslim. Dan seluruh dunia kafir takut sama dia. Pada satu saat dan Mesir Sampai hari ini kader-kadernya masih ada. Dan ada di Jordan, ada di Kuwait, ada di mana-mana ikhwan muslimin. Pada satu saat orang Mesir pengikut Hasan al-Banna berada di Italia di Roma. Tiba-tiba tengah malam itu lonceng gereja berbunyi semuanya. Seperti akan ada kiamat. Dong dong dong dong apa ini dunia ini? Ya tidak bisa tidur. Suara sirine-sirine, apa semua lonceng-lonceng gereja genta berbunyi dan lagu-lagu dinyanyikan semua. Dia tidak tahu apa sebab ini. Dia nyamar sebagai orang kayak negro gitu dia keluar. Memang mukanya orang Masar ada yang hitam-hitam. Orang Eropa mengatakan ini orang negro bukan orang muslim. Dia kira negro Kristen. Dia tanya, "Ada apa sih ini? Maaf saya." loh kau belum dapat kabar belum oh, dia gawok-gawok di mana kamu ini ini malam Hasan al Banna terbunuh pesta pora itu Itali begitu Walatas ma'unna minal ladina utul kitab wal ladina asyraku adan katsira dari girangnya dia disuruh bunyikan itu mestinya dari bapaknya mereka suruh nyumuk bunyikan itu gereja lonceng Hasan al-Banna mati jadi ini manusia tokoh besar dan sekarang ini dirah kalau ada tokoh besar mati barangkali mereka itu pesta-pestaan besar-besaran saya kira itu tokoh baru dibunuh oleh orang-orang Mesir sendiri di tangan orang Mesir yang kerja Yahudi dan salibisme internasional. Jadi orang kalau lama hidup akan menguasai seluruh dunia Timur Tengah. Kalau beliau hidup sampai hari ini akan lain keadaannya. Sebab beliau masih hidup, saya ada data-data, dia termasuk tokoh satu-satunya tokoh di Mesir bersama beberapa Syekh Al-Azhar yang memperdekatkan antara madhab Syiah dengan madhab Sunnah. Hasan al-Banna karena itu kita tidak tahu ini kita tidak baca sih kita terus mengikuti suara-suara Yahudi yang mau memecah belah antara mazhab-mazhab Islam Hasan al-Banna ikut dengan Imam al-Gummi waktu itu saya ada data-datanya dan saya ada keterangan-keterangan dari Syaltut dari Al-Faham ulama Azhar itu ulama Azhar itu sudah top kalau ada orang bilang ulama itu ulama sini atau ulama Pakistan masih tanda tanya. Tapi kalau sudah dikatakan ulama Azhar, itu mesti merangkap sebagai mufti ad-diyar al-masriyah kalau Syekhul Azhar. Tiap Syekhul Azhar itu merupakan mufti ad-diyar al-masriyah. Jadi seperti kalau ada presiden mesti panglima tertinggi. Dan itu mesti topnya ulama. Saya ada keterangan Syaltut kepada majalah Al-Muqtataf di Kairo. Dia bilang, kenapa kamu ribut-ributkan tentang Syiah, Syiah Ja'fariyah? yang dipakai oleh mazhab Iran sekarang. Kenapa kamu ribut? Saya ini bukan saja membenarkan mazhab itu dan memfatwakan orang boleh beramal dengan ibadah dengan itu, tapi saya sendiri memfatwakan fatwa-fatwa saya dengan mazhab itu. Ada keterangannya. Jadi tokoh Hasan al-Banna satu-satunya tokoh yang belum 40 tahun dulu sudah bisa memikirkan bagaimana kalau dua mazhab ini diperdekatkan sunnah. Kalau dua mazhab ini betul-betul satu, hancur semua imperialis Yahudi dan Amerika dan Sovieti dan semuanya. Minta bukti? Buktinya di Lebanon. Itu PLO itu sudah peredelan itu, sudah tinggal 3000 orang, dijoki 2 3000 dari kaum Syiah, bersatu, Amerika, Perancis, Inggris, Itali, lintang pukang syarat semuanya lari ini yang ditakuti oleh Yahudi. Makanya mereka geger seluruh dunia supaya berpecah belah Entahnya. Dikatakan itu madhab bolalah. Orang yang begitu itu orang tidak pernah baca. Kita yang baca ya seperti ngelus-ngelus dodo Lawang barang jelas gini kok dikatakan balal. Itu tandanya suara yang masuk suara taklid a'ma sampai betul-betul disesalkan kalau MUI Majelis Ulama Indonesia ikut-ikut ke situ itu mendemonstrasikan bahwa kita ini tidak punya ulama. Nuhun saya udah punya ulama, udah pernah baca. Makanya mau jadi ulama itu ya ya tidak dipaido kalau dia itu sampai bilang aku tidak bisa golek duit loh, aku ingin ngaji. Sampai ada ulama gitu, aku neng golek duit dari esok mutolaah. Esok sinau, yang sinau tidak ngaji, tidak nyari duit ya Allah Taala yang ngasih. Itu mesti di, agak dikritik gitu. Ya walaupun kita tidak berdaya, cuma kita ya minta kepada Allah supaya umat Islam dapat hidayat. Saya merasa gelo betul, mangkel saya. Kalau ada barang betul disalahkan. Dan saksikan saya masih tetap mazhab ahli sunnah. Saya mazhab syafi'i. Ayah saya, nenek saya, sampai 30 nenek semua syafi'i. Dan saya tidak gentar kalau dikatakan orang saya syiah. Tidak. Saya mau memperdekatkan. Jangan ikut memusuhi sesuatu yang dimusuhi oleh Yahudi dan Nasrani sekarang Nanti naik situ sudah buyar kamu diganya. Ini sudah alih baktanya politik Yahudi. Auzubillah min Ada lagi pertanyaan? Asyik. <laughs>